Banyak sekali rahmat Allah Subhanahu wa taala di antara nikmat kesehatan, nikmat adanya kesempatan bagi kita untuk menambah ilmu agama karena di akhir-akhir zaman ini kondisi umat Islam, kondisi dunia, kondisi masyarakat ya diomong ambingkan oleh bermacam bentuk pemikiran dan bermacam bentuk fitnah dan juga bermacam bentuk isu yang membingungkan dan membuat orang kadang-kadang terjerumus dan bahkan salah dalam mengambil persepsi dan bertindak. Maka jalan untuk selamat dari segala hal itu tiada lain kecuali hanya kembali kepada ajar Rasulullah SAW, kembali kepada Al-Quran, kembali kepada Sunnah, kembali kepada manhaj salaf kembali kepada bagaimana para ulama kita memahami Al-Quran dan Sunnah ini. Sebagian orang semakin hari semakin bertambah ilmunya, semakin bertambah imannya, semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin dia memandang dunia ini suatu yang panah dan memandang akhirat suatu yang sangat berharga sehingga dia dapat meluangkan waktunya untuk mendengarkan ceramah-ceramah agama, dia dapat meluangkan waktunya untuk beribadah kepada Allah dan seterusnya. Namun di sisi lain ada pula orang sebaliknya semakin hari semakin jauh dan menjauh menjauh terus dari ajaran agama Allah Subhanahu wa taala lupa dan bahkan lupa dirinya. Maka Allah sebutkan wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Janganlah seperti orang yang telah lupa kepada Allah lalu Allah menjadikan dia lupa diri. Salah satu peribahasa atau kalimat atau anekdot yang biasa dipakai oleh masyarakat kita adalah orang ini lupa diri. Kalau sudah lupa diri itu bahaya sekali. Ya, kadang-kadang dia tidak merasa dirinya sebagai manusia. Karena <laughs> dia lupa diri gitu. Ya kan? Lupa diri, pokoknya lupa diri. Kadang-kadang lupa dirinya nggak tidur dia, lupa bahwa dirinya itu capek, lupa dirinya itu lapar. Kadang-kadang makan pun nggak bisa karena sibuk ya. Kalau pemuda mungkin untuk mengikuti hobinya, mengikuti kegiatan-kegiatannya, ya, tidak bisa tidur, tidak bisa makan dan seterusnya, dengan sibuk dengan huru hara ke sana, menar ke sana, mungkin internet dan seterusnya. Demikian pula orang yang berbisnis, demikian pula orang bekerja sibuk pagi, siang, sore, malam, pikiran semua dituangkan untuk pekerjaannya tetapi lupa untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang yang lupa diri. Lupa akan kemana dirinya ini akan berjalan kemana dirinya ini akan dibawa dan dari mana asal dirinya ini dan siapa sejati dirinya. Kalau orang sudah lupa diri, dia makhluk kadang-kadang Allah merasa sebagai Tuhan dia. Ya sombong, congkak dan menyombongkan diri di atas kebenaran. Kadang-kadang orang kalau lupa diri, ya sebagian kita lihat sekarang ini ada orang lupa diri, anak-anak muda sekarang disebut dengan pang itu ya. Kalau lupa diri, bahwa dia itu diciptakan Allah sebagai manusia, fi takut, lalu malah ingin membawa dirinya seperti binatang. Dia meniru tidak mandi dan seterusnya. Ya, hidup di bawah kolong jalmatan dan seterusnya. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin hari hendaknya semakin kita bertambah ilmu kita, bertambah iman kita, bertambah amal kita, bertambah kesabaran kita, bertambah kekuatan eh, istiqomah kita dalam menjalankan acara agama ini. Ya, dan Allah melindungi kita dari segala bentuk fitnah-fitnah yang begitu uh, apa namanya mengelilingi kita baik melalui tontonan, pendengaran, penglihatan dan seterusnya. Nah ini suatu nikmat yang sangat besar ketika Allah Subhanahu Wa Taala membuka hati kita untuk mau mencari kebenaran itu, untuk mau mencari agama Allah, mencari ilmu. Ini satu faedah yang harus kita syukuri, yaitu dan harus kita selalu dan harus kita bina selalu. Jangan kita sebagian orang ya ada semakin hari justru semakin tidak jarang membaca Al-Quran, jarang mendengarkan ilmu, jarang mendekatkan beribadah, jarang beramal soleh, jarang berbuat baik dan seterusnya seterusnya sehingga dia semakin jauh sehingga dibarakan dalam sebuah hadis uh, yaitu apabila orang berbuat dosa yaitu nuqita fil qalbi nuqtatan sauda ya terdapat pada hatinya itu satu bintik hitam setiap membuat dosa dan lalu semakin semakin sehingga jadilah hatinya itu tertutup oleh nada hitam itu sehingga jadinya kalkuzim mujahiyah kata Rasulullah bagaikan gelas yang terlungkup atau berjana yang terlungkup apapun yang ditaruh nggak nyimpan ya artinya apa nasihat nggak masuk lagi nggak masuk lagi Kata ala qulubihim. Hati mereka telah terkunci. Gara-gara begitu jauh dan menjauh terus dari kebenaran dari yang nasihat agama. Makanya satu nikmat yang besarlah ada senantiasa kita ditanamkan perasaan dalam hati ini oleh Allah Subhanahu wa taala ingin belajar ilmu agama, ingin tahu kebenaran, ya. Baik, kemudian kita tak lupa pula mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah SWT senantiasa membimbing kita dan berikan keistiqomah kepada kita untuk mempelajari sunnah beliau dan mengamalkannya serta mengajarkannya kepada keluarga dan kerabat kita serta kepada saudara-saudara kita yang seiman. Kaum muslimin dan musliman hadirin hadirat para ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita pada kesempatan ini adalah yaitu mendulang faedah dari tantangan dakwah di masa Rasulullah SAW di waktu masa Makkah, Prodi Makawi, Prodi Makkah. Jadi kita akan melihat bagaimana tantangan yang dihadapi Rasulullah SAW di masa itu tidak membuat sahabat gentar dari memeluk kebenaran, tidak membuat mereka surut sedikit pun dari mengamalkan agama Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Rasulullah SAW dan bagaimana mereka menghadapi kondisi-kondisi itu ya bagaimana cara menghadapinya ketika umat Islam dalam keadaan kondisi lemah dan orang kafir kuas memiliki kekuatan yang luar biasa ya dan bagaimana kondisi itu dihadapi oleh Rasulullah SAW dan para sahabat maka yang akan kita ambil sekarang mendulang faedah dari itu karena kondisi-kondisi itu kalau kita lihat di zaman sekarang ini ya sama ada Ya perbuatan-perbuatan orang kafir Quraisy dahulu terhadap Nabi SAW dan para sahabat itu juga dilakukan oleh orang kafir kepada umat Islam sekarang ini di berbagai belahan dunia. Ya. Nah, bagaimana Rasulullah menghadapi? Nah, faedah inilah yang kita uh, apa? bacakan karena semakin hari semakin kuat tantangan untuk menjalankan Islam, semakin hari akan semakin berat tantangan untuk menjalankan sunnah Semakin hari akan semakin banyak bermacam bentuk pemikiran dan aliran-aliran. Maka oleh sebab itu kita perlu melihat. Dan juga metode-metode dakwah. ya Maka oleh sebab itu kita perlu melihat. Bagaimana tuntunan yang dapat kita ambil dari sejarah Rasulullah SAW. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu taala Al-Qur'an menyisahkan juga kisah-kisah nabi yang sebelumnya agar kita mengambil ibrah. Ya, Inna fi qasasim la Dalam cerita-cerita kisah itu terdapat pelajaran dan ibrah bagi orang-orang punya pemikiran. Makanya dalam sebagian ungkapan para ahli sejarah, ya, sejarah itu akan terulang meskipun tempat dan waktu kejadiannya pelakunya berbeda. Ya. Barang siapa yang tidak belajar sejarah, dia akan terjerumus ya ke dalam penyimpangan-penyimpangan dan bahkan dilindas oleh sejarah itu sendiri, dia yang menjadi berita sejarah bukan orang yang mengambil ibroh di dalam sejarah. Dan biasanya kita lihat banyak kita mengajarkan pelajaran sirah kepada anak kita lebih banyak menghafal kapan Nabi SAW lahir, di mana Nabi SAW lahir, ya siapa orang tuanya, kapan beliau hijrah, ya apa peperangan dan siapa saja yang ikut dalam perang. Lebih banyak fokus kepada apa? Eh, materi materi yang yang tidak utama sebetulnya. Yang lebih utama sebetulnya adalah pesan apa yang ingin diambil dari siro itu. Selama ini kita harus menghafal tanggal, pelaku dan terusnya ya kan. Tapi tidak mengambil apa? Pelajaran dalam kejadian-kejadian itu. Sebetulnya itu yang dimaksud, bukan sekedar mengapa nama-nama yang ikut perang Uhud, ya kan? Siapa yang ikut perang Uhud, tanggal berapa kejadian berapa, kapan kejadian perang Uhud, tapi hakikatnya Bagaimana mengambil pelajaran dari kisah perang Uhud. Nah gitu. Nah ini yang jarang orang di dalam apa namanya mempelajari sirah nabawiyah. Maka oleh sebab itu kami di Radio Roja setiap pagi Jumat mulai jam 8 sampai jam 9 sampai jam 9 uh, eh, lewat setengah ya atau setengah 10 itu mengkhususkan materi membaca sejarah Rasulullah SAW dan mengkaitkannya dengan kejadian kontemporer kemudian mengambil faedah-faedah dari situ. Bukan hanya sekedar kita membaca sejarah saja. Ya. Kenapa? Karena kehidupan Rasulullah SAW adalah praktek langsung di hadapan sahabat tentang pengaman ayat-ayat dan ajar Islam itu. Praktek langsung hidup. Ya. Makanya Allah katakan, Walakum fi rasulillah usut hasanah. Contoh teladan yang baik. Bagaimana solatnya? Perintah solat Al-Quran. Bagaimana solatnya Rasulullah SAW? Meminta peperangan dan bagaimana Rasulullah berperang. Seterusnya, bagaimana prakteknya? Langsung dipraktek Rasulullah SAW. Maka oleh sebab itulah Allah mengatakan di antara hikmah diutusnya Rasul itu dari manusia begitu. Supaya langsung prakteknya sesuai dengan kemampuan manusia. Allah tidak mengutus dari malaikat. Kalau diutus Rasul dari malaikat, kemampuan kita berbeda, kesabaran kita berbeda, dan seterusnya. Inilah hikmah diutusnya Rasul dari kalangan manusia itu sendiri. Kalau orang musyrik mengatakan, kenapa Allah mengutus manusia ini? Kenapa tidak malaikat? Bang gitu. Mereka meminta malaikat yang diutus. Nah, di antaranya adalah hikmah sebetulnya. Jadi pelajaran sirah itu pada hikmahnya penting. Ya, tapi bukan hanya sirah saja, tetapi harus menggali faedah di sana. E, akidahnya apa? Ya, faedah dalam ahkam fikihnya apa? Kemudian akhlaknya bagaimana? Itu dalam pelajaran sirah penuh dengan pesan-pesan itu. Nah ini yang jarang kita uh, temui dalam pembahasan-pembahasan sejarah. Barangkali bagi guru-guru SD maupun senawinya alia atau SMP, SMA, dalam penyampaian sejarah-sejarah itu bukan sekedar menghafal tanggal kejadian pelakunya saja. Tapi lebih penting dari itu apa pesan yang dapat diambil dari kejadian itu. Nah, kita bicara tentang tantangan dakwah di masa Rasulullah SAW. Ada yang saya kumpulkan ada sekitar 10 atau lebih ya yang kita kumpulkan Pertama, kita akan lihat di antara tantangan mereka lakukan yang pertama oleh orang kafir kota Rasulullah SAW mempengaruhi paman Rasulullah SAW yang selalu menjaga Rasulullah SAW dari gangguan orang kafir Quraisy namanya pendakwahnya. Jadi orang kafir Quraisy itu dalam menghalangi dakwah Rasulullah SAW mempengaruhi tokoh-tokoh kobila, tokoh-tokoh masyarakat, baik tokoh adat maupun tokoh-tokoh politik. Dan ini terjadi zaman sekarang ini. Ya, orang-orang yang hati dengan ajaran sunnah dengan uh, uh, dakwah sunnah, mereka menggambarkan kepada tokoh-tokoh politik, kepada tokoh-tokoh masyarakat, kepada tokoh-tokoh agama bahwa ini adalah ajaran yang berbahaya. Jadi bahkan dipengaruhi pamannya, keluarga dipengaruhi keluar pengaruhi. Maka kita dapatkan kadang-kadang orang sudah belajar sunnah, di musim ada keluarga sendiri dan seterusnya. Dan ada faedah yang lebih azim dari ini, nah, kita kan ngambil faedah dalam masalahnya. Bahwa dakwah Rasulullah SAW bukan dakwah yaitu kemana yang dituduhan orang orang orientalis mengatakan Muhammad itu adalah sebetulnya ingin mengangkat derajat kaum ahad ke atas suku lainnya. Yang mereka itu kelaparan, tidak punya uang, tidak punya ini. Jadi di waktu itu dakwahnya bukan dakwah untuk semua kaum muslimin. Dakwahnya itu ingin mengangkat suku Quraisy dan mengangkat suku Arab dari atas bangsa Romawi dan seterusnya. Ini disebarkan oleh orang orang Taif. Seandainya dakwahnya adalah dakwah suku, dakwah merah suku mengangkatkan uh, kabilah dan bahasa Arab, tentu Arab beriman semua dengan Rasulullah dekat sekalipun paman Nabi SAW tidak mau beriman kalau seandainya tujuan dakwahnya adalah untuk mengangkat kemuliaan Bani Hashim kemuliaan Quraisy kemuliaan orang Arab tentu tidak akan ada pamannya yang musuh dia seperti Abu Lahab Berarti Abu Lahab mendorong ini adalah mengangkat kedudukan sukunya nah jadi itu kita belajar sirah tidak hanya sekadar apa membaca kejadian tapi mengambil faedah dari situ menjawab tantangan tantangan baik tantangan ya kita kaitkan dengan konteks ini baik isu yang datang dari dalam luar Islam maupun dari Islam maka kita lihat dari kisah ini tantangan pertama adalah ketika Rasulullah SAW mendapat apa namanya perlindungan dari pamannya orang kafir Quraisy itu mempengaruhi pamannya bermacam-macam ada satu hadis cerita mereka. Habis sudah semua cara yang pengaruhi Abu Talib, nggak mempan. Terakhir yang paling aneh itu apa katanya? Kalau begitu begini saja, kita carikan anak yang paling ganteng, yang paling tampan dari bangsa Arab, kita tukar Muhammad dengan dia. Kita kasih orang ini dan kita minta dari Abu Talib agar dia menyerahkan Muhammad untuk kita bunuh. Dikira Abu Talib itu begok-begoknya. Apa jawaban Abu Talib? Ini enak saja kalian anak kalian sebesar kamu, anak saya akan bodoh. Aduh. Saya kira bodoh, bodoh amat saya ini. Ya kan? Mereka orang kafir itu suku-suku itu kompak. Ya, orang Arab, kompak. Arab jahiliyah katanya begini saja kita cari seorang pemuda yang tampan ya dan dia tawarkan kamu Abu Talib Abu carilah kamu minta seorang pemuda siapapun yang kamu mau ambil ganti untuk Muhammad tapi sekarang Muhammad kami untuk kami bunuh Aneh enggak? Tapi kadang-kadang di dunia dakwah ada pula sebagian orang tua yang lebih bego dari Abu Talib ini. Yaitu demi mau mengorbankan anak cucunya ketika ditanya. Tapi Abu Talib ya tidak mau. Kok anak kalian saya besarkan? Lalu anak kalian saya kasih saya, anak saya saya serang kalian untuk kalian bunuh? Wah, ini belum orang gila pun mungkin nggak lakukan kan itu. Masa anak kita diserahkan untuk dibunuh, anaknya kita ambil untuk kita besarkan. Jadi lihat pola pikirnya orang Arab. Dan ini terjadi di masa modern ini, cara-cara seperti ini dilakukan orang. Dilakukan orang. Pernah mereka ingin menyogok Abu Talib dan macam-macam. Nah, di antara hikmah kata para penulis sejarah Rasulullah SAW, kenapa tidak berimannya Abu Talib? Adalah di antara hikmahnya adalah ketika Abu Talib masih tetap dalam agamanya, Abu Talib memiliki apa? Pengaruh di tengah kafir Quraisy. Memiliki pengaruh. pengaruh. Mereka masih menghargai Abu Talib. Perkata Abu Talib masih tetap bisa eh, apa namanya sampai kepada mereka. Kalau seandainya beriman, sudah Abu Talib sekalian akan mereka mu musuhi. Sehingga terakhir nanti cara lain tentang lain itu boykot yang dilakukan di di daerah Syu'ab dan Abu Talib yang masuk nanti akan kita bahas. Nah kita lihat di sini. Di antara hikmah di situ adalah apa faedah di sini adalah kalau kita orang sunnah, kita orang Islam memiliki keluarga yang dia itu adalah dapat membentengi dengan kita apa kita akan kita tetap berbagi dengan dia yang dia ini pun dapat menyampaikan membela dakwah kita apa kita akan tolak Rasul SAW tidak pernah menolak bantuan pamannya bahkan bermanfaat pamannya itu dapat membenteng pengaruh orang kafir Quraisy. Besar. Jadi jadi belajar sejarah itu bukan hanya sekedar kita baca, tapi kita olah di dalam dunia dakwah. Dalam dunia dakwah ini faedahnya. Jadi kita berbaik-baik dengan tokoh masyarakat. Jelaskan ini dakwah kita. Ya, ini ada sebagian orang mulai berdakwah, tokoh masyarakat dijelek-jelekan. Enggak. Tokoh masyarakat itu diajak, dijelaskan, didekati, ya. Dan ini cara di dalam ini berdakwah. Sekalipun dia itu adalah orang kafir atau orang muktadi, dan dia itu mungkin untuk menjaga dari gangguan dari orang-orang lain. Kita berbuat baik kepada dia ihsan boleh. Ihsan kepada dia boh? Boleh. Perkara bukti seperti ini wajib Ketika Rasulullah SAW diserang oleh rakyat Taif, oleh masyarakat orang bodoh Taif, sampai ketika Rasulullah mau masuk ke Mekah bersama budaknya Zaid bin Haritha, ya hamba sahayanya, Zaid bin Haritha ini ngata, bagaimana kita bisa masuk Mekah lagi, sedang mereka sudah mengeluarkan kita, mengusir kita. Rasulullah SAW menyuruh hamba sahayanya ini untuk menemui beberapa orang tokoh-tokoh yang ada di di Quraisy itu dua orang yang menolak terakhir menerima yaitu Mut'im bin Adi. Mut'im bin Adi ini menjamin keselamatan Rasulullah SAW yang lebih dikenal dan istilah modern itu lujuk siasi apa istilahnya ya kemarin saya lupa ingat itu istilahnya kalau itu suaka politik itu di kafir Quraisy berlaku suaka politik itu ketika Rasulullah SAW datang dari Taif itu dijamin keamanannya oleh Mut'imnu Adi ini. Saya semua ingat jasanya ketika perang Badar, perang yang pertama, kan banyak orang kafir Quraisy yang tertawan. 70 orang. Kata Rasul sampai teringat jasanya, kalau seandainya Mut'imnu Adi hidup sekarang dan minta, dia minta ini supaya dibebaskan, saya akan bebaskan. Subhanallah. Menghargai jasanya ketika Rasulullah SAW di diusir orang kafir Quraisy ini setelah pamannya meninggal ya kan setelah pamannya meninggal Rasulullah SAW kan pergi ke Taif sampai di Taif 10 hari di sana mengalami penindasan penyiksaan dan lemparan batu dari anak orang-orang bodoh Taif dan seterusnya sampai Rasulullah hampir-hampir pingsan ya kemudian beliau tidak sadarkan kecuali di Karman Zahlib dan kemudian baru masuk Makkah itu atas jaminan yaitu suaka politik yang diberikan oleh Mut'im Adi. jadi membahas konsep persoalan berdakwah itu harus kita Paham? Sampai Rasulullah SAW mengingat kalau seandainya dihidup sekarang kata Rasulullah SAW ketika selesai perang Badar itu, dan lalu ada teman Hadi berbicara kepada saya meminta mereka ini dibebaskan, saya akan bebaskan. Artinya apa? Di dalam berdakwah jangan kaku. Ya, lihat karena para orang yang melawan sunnah itu berbeda. Ada dia itu tinggi kesosialannya, tapi dia tidak mau hadir halakoh, tidak mau menuntut ilmu dan seterusnya, tapi melirik giro keadilan. Karena di, di tengah orang Arab dulu ada keadilan. Ada orang-orang yang benar dalam keadilan. Kita lihat ketika Rasulullah the Baykot itu, itu orang berakal di bakal Firqos itu tidak tidak rela. Walaupun dia tidak beriman, tapi tidak rela Rasulullah itu di dibaikot. Jadi makanya ulama menyebutkan setiap zaman itu ada ahli muruah namanya. Ahlul muru'ah. Orang yang punya izah diri, harga diri, dan membela kebenaran, membela keadilan. Dan ini harus kita lihat. Ya, ini kondisi ketika Rasulullah SAW berdakwah di Mekah. Tadi kita katakan bagaimana Rasulullah SAW dicoba untuk diganggu oleh al kafir Quraisy melalui siapa? Pak pamannya. Dan berbagai tawaran. Terakhir tadi kita katakan mereka putus asa saja, terakhir mereka justru begitu pendapatnya. Kalau begitu nggak mau Abu Talib berbagai cara dia datang Abu Talib ini anak saudaramu begini dan begini dan begitu sampai satu kali Rasulullah SAW mengatakan ya seandainya mereka itu ya e, apa namanya menaruh matahari tangan kananku dan bulan tangan kiriku ya Rasul, ya ammi ya, pada ya paman wahai pamanku tidak akan kutinggalkan hal ini sampai Allah Subhanahu wa taala ya akan menegakkan agama yang aku bawa ini. Ini kebetulan sebagian ikhwan baru saja belajar sunnah, semua keluarganya ditahdir. Ya, dia anggap muktadi tidak salam tidak apa, bahkan bukan keluarganya, orangnya. Innalillahi Gimana ini dakwah? Seperti ini ada memang dalam salah satu tahzir itu ada bab memang ada bukan kita yang cari bab itu tapi kepada siapa diterapkan dan bagaimana kondisi masyarakatnya dan bagaimana kondisi sunnah bagaimana kekuatan orang yang dihazar dan orang-orang yang mentahzir dan orang yang ditahzir ini pelajaran ya dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah putus asa mendapat pamannya dia katakan, sudahlah paman ini saya hanya pura-pura sayang sama saya tapi tidak mau ikuti ajaran saya. Tidak begitu kata Rasulullah SAW. Rasulullah SAW tetap berupaya mendakwainya. Sama sekali dengan pamannya. Kita sudah begitu nggak mendakwai keluarga kita? Sudah begitu nggak kita mendakwai keluarga kita? Ya, Kan ada kadang-kadang pertanyaan Ustaz, saya keluarga saya itu saya baikin, dia tetap aja jahat, ya gini, tetap gitu, ya tidak mau ngaji. Jangan putus asa. Tidak mungkin belum hari ini ditakdirkan Allah besok. Sampai titik akhir Rasulullah SAW mengajak pamannya untuk masuk Islam saat mau meninggal. Coba bayangkan itu. Ini kesungguhan Rasulullah SAW. Nah ini kita lihat sekilas faedah dari apa? bagaimana tantangan yang dialami Rasulullah SAW dan bagaimana orang kafir Quraisy mempengaruhi orang yang yang kan juga ada sekarang nih. Kalau di dunia-dunia sekarang kontemporer kita lihat ada sekarang ormas-ormas yang memang dia berbicara masalah hak manusia. Semua berhak berbicara, semua berhak untuk berbuat, semua dapat pendapat keyakinan. Termasuk kita. Makanya sebagian ulama mengatakan tidak bermasalah memanfaatkan organisasi organisasi itu untuk menegakkan kebenaran. Ketika mereka melawan dakwah sunnah, umpamanya satu tempat, loh, negara ini kan bebas. Jangankan untuk dakwah sunnah, untuk orang buat pelacur sekarang bebas. Hah? Pelacur nggak bisa disalahkan, itu maunya sendiri, harga diri dan semuanya. Kan ada sebagian orang seperti itu, pada orang itu bertentangan dengan Islam ya, karena Islam memberikan kebebasan itu adalah dalam melakukan kebaikan, bukan berbuat kemungkaran ya kan. Tetapi ketika hukum ini, ya kalau kita lihat, ya orang kafir Quraisy itu begitu dulu. Ya ada yang orang-orang yang punya keadilan. Tetapi justru sekarang kita lihat, ya sebagian sebagian ini dan organisasi yang ada itu apa itu yang namanya HAM dan semacam, justru mereka diam. Kita lihat ketika di Bali dilarang orang-orang memakai jilbab. Ribut orang-orang itu. Ribut Diam kan? Diam aja kan? Ketika di Bali bank syariah. Kok diam? Nah, ini adalah bahwa kita katakan bahwa memang setiap masa itu tetap ada orang-orang yang memang tidak mempunyai muru'ah yang tidak memiliki rasa malu dan tidak konsekuen dengan perkataan perbuatannya ini ada juga di orang kafir Quraisy. Kalau Muhammad nggak boleh, kalau kita kita boleh, ya kan? Itu istilahnya mereka. Nah, kalau kita mengadakan pengajian, dianggap meresahkan. Tapi kalau ada orang gandutan sampai jam 2 malam malam, atau ada pengajian dengan mikrofon dikeluarkan atau gaya-gaya lain, itu tidak masalah, tidak meresahkan. Kita ngaji di, di masjid dan tidak dikeluarkan spekernya, itu dianggap meresahkan. Ini cara pola-pola ya yang dulu juga dipakai orang kafir Quraisy untuk menghambat dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu istilah yang pertama tadi yaitu uh, cara pertama mereka ada mempengaruhi pamannya ya Abu Talib agar untuk melarang Rasulullah SAW dari menyampaikan dakwahnya, ya, maka sekelompok orang tokoh-tokoh Quraisy mendatangi pamannya Abu Talib dan berkata kepadanya, karena anak saudaramu sungguh telah mencelah sembah-sembahan kami dan memburuk-burukkan agama kami dan men, apa, membodoh-bodohkan apa namanya nenek moyang kami dan menyatakan sesat orang tua kami ya ini ada nggak sekarang ini seperti itu mereka anggap Ya, jadi ukuran mereka ini sudah budaya, sudah lama. Gitu. Orang kafir Quraisy kan gitu juga. Ini kami sudah lama sih ini. Wa idza qila lahum tabi'u ma anzalallah qalu bal natabi'u ma arsalna 'alai aba'ana. Atau kana amula yaqiluna syawala la yahtadun. Bila dikatakan kepada mereka orang kafir Quraisy ikutilah apa yang turunkan Allah, mereka katakan kami mengikuti budaya-budaya nenek moyang kami. Lalu Allah katakan sekalipun nenek moyang mereka itu tidak mendapat petunjuk dan tidak memiliki ilmu. Nah, jadi mereka datang ke Abu Talib itu. Dan juga di masa sekarang kan begitu. Mereka mempengaruhi apa? Mempengaruhi tokoh-tokoh politik, tokoh-tokoh masyarakat, ya, untuk menghalang dakwah sunnah dengan menyebarkan isu-isu itu. Ini membahayakan gini, ini membahayakan ini. Ya, ini orang ini anti selawat, ini orang ini anti tahlilan, ya. Ini membahayakan kita, meresahkan masyarakat dan harus kita halang-halangi. Padahal kita tidak ada pernah anti selawat dan tidak anti tahlil. Kita tahlilan. Ya, setiap sholat. Membaca la ilaha illallah. Kita bersalat kepada Nabi SAW dalam sholat-sholat kita, dalam menyebut ilmu kita. Nah, tetapi yang mereka maksud bukan selawat sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, tapi selawat yang memang sudah menjadi tradisi dan kebiasaan. Nah, ketika tradisi dan kebiasaan ini mereka anggap sebagai agama, orang tidak mau menjalankan dianggap orang itu sesat dan menyesatkan. Nah ini yang dilakukan oleh mereka. Fa'ima takufahu eh, takufahu anna jika Abu Talib ima aku akan melarang anak saudaramu Emma antah libainau bainau atau kamu biarkan antara kami dengan dia. Ya. Apa maksudnya? Biarkan kami bikin perhitungan dengan dia. Atau kamu sendiri yang mau melarang. Fa ka alami, sini mana nu alai. Kamu kita kan sama-sama satu agama kata mereka. Ya kan? Jadi cara-cara orang mengatakan itu dia menarik untuk pengaruhi orang-orang yang suka yang melihat kebenaran itu dan gitu eh, dipengaruhi oleh mereka. Kita ini kan sama-sama satu organisasi. Kok mau ikut kajian sana kamu? Ya kan, kamu kita ini kan satu, satu partai atau satu daerah ada macam. Ini dia bilang kepada Abu Talib, kita kan sama-sama. Engkau kan bersama apa yang kamu eh, apa namanya? Keyakinanmu sama dengan kami kan? Kata tokoh-tokoh kafir ini, ya. فإنك على مثل ما نحن عليه kita sama-sama ini min khilafi fayakfi fanakfikahu jadi sama-sama tidak kita menentang dia kan kata dia Abu Talib ini orang kafir Quraisy kamu kan tidak suka juga agamanya Kan gitu. kita sama-sama satu agama nah kalau kamu tidak sungkan untuk berbuat sesuatu eh, silakan kami untuk melakukan serahkan aja urusan ini kepada kami kata orang kafir Quraisy ini Pokoklah lahum Abu Talib Abu Talib mengatakan kepada mereka Kaulan rafiqan. Mengatakan kepada mereka dengan jawaban yang sangat lembut gitu ya. Waradduhum rad dan jamilat. Jadi kemudian Abu Talib menolak mereka dengan cara basa-basi yang halus. Fansarafu anhu. Lalu mereka pulang. Nah ini cara-cara ketika orang kafir Quraisy yang pengaruhi orang yang kelihatan mulai agak pro, mulai agak condong kepada agama Nabi Muhammad SAW atau membelanya karena hubungan kekeluargaan, itu mereka pengaruhi. Ya. Beda dengan orang sekarang. Tidak dengan hubungan agama dan juga tidak hubungan keluarga. Ya kan? Kalau dulu Abu Thalib membela Rasulullah karena hubungan apa? Keluarga. Tetap dibela anaknya. Walaupun beda agamanya. Maka tadi kita katakan faedah yang lebih besar di sini yaitu salah satu bantahan terhadap orang kafir eh, orang-orang kafir atau orientalis yang mengatakan bahwa ada Nabi Muhammad itu karena Islam itu sebetulnya ingin mengangkat kaumnya supaya oh, meluaskan kekuasaan orang Arab dan kita buktikan kalau seandainya tujuannya adalah untuk mengangkat nama, mengangkat kemuliaan suku dan kabilahnya atau bangsa Arab, tentu nggak akan ada orang Arab yang akan apa menolak dakwahnya. Baik. Cara yang kedua, mengancam Rasulullah SAW di hadapan pamannya. Jika Rasulullah SAW tetap saja melaksanakan tugas-tugas wahyu yang diberikan Allah kepadanya, ya, Quraisy semakin marah dan memusuhinya dan mendengki terhadap dia. Dan wa akhtaru min dzikrihi hadda ba'dan ya dan saling menghasut di antara mereka untuk menghalangi dan mengganggu Rasulullah SAW. Kali ini mereka mendatangi paman Rasulullah SAW yang lain lagi. Fakullahu ya Abu Talib. Mereka datang pada Abu Talib. Innalaka sinnan wa syarafan wa manzilatan ya innalaka sinnan wa syarafan wa manzilatan fina. Nah, ini caranya dia pendekatan Abu Talib dulu. Ini caranya dipuji, disanjung dulu. Ya kan? Ini kan metode dia biasanya orang. Jadi ini metodenya. Dia puji Abu Talib ini. Kamu itu kan orang tua di kalang kami. Wasyarafan orang yang mulia di lingkungan kami, ya. Wa manzilatan mulia kedudukan. Fina, di tengah-tengah kami kamu ini adalah orang kami tuakan, orang yang kami segani, orang yang kami hormati, kata mereka. Wa inna qad eh, stanhinaka miimni akika falam tanha anha. di kami kan sudah berkali-kali mendatangi ka kamu untuk tentang mencarakan anak saudaramu ini. Tapi engkau pun tidak berbuat apa-apa. Waqsamu bi annahum lan yasbiru ala af'ali hatta yakufau anhum aw yunaziluhu wa iyyahu fi Nah, ini ancaman langsung dia sebutkan. Jika engkau tidak mau juga berbuat sesuatu, ya, ya, kami tidak akan pernah mau bersabar lagi tentang perbuatan anak pamanmu, anak saudaramu ini. Atau engkau dan dia adalah sama-sama menjadi musuh kami. Abu Talib sekarang sudah mau mereka ini ancaman diberi ancaman. Hatta yulika ahadun fariqain sampai salah satu di antara kelompok kita siapa yang akan hancur kata dia kata mereka ya dengan ada ancaman ini ya Abu Ma'al Abi Talib Abu Talib juga agak segan Ya menghadapi apa namanya kondisi kaumnya ini sehingga hatinya tidak enak ya menyerahkan hati mereka dia hatinya apa namanya serba salah mau menyerahkan Rasulullah SAW kepada mereka juga nggak enak nggak mungkin walihada abla Rasulullah SAW bila diqalu. tapi dia sampaikan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tentang perkataan orang kafir Quraisy tadi. Wa talaba minhu ayyabqa alaihi wa ala nafsi wa la yahmilhu min al-amma la yatik. Lalu Abu Talib minta kepada Rasulullah SAW, saya ini jangan engkau beri beban sesuatu yang saya tidak mampu. Ya, kemudian uh, sehingga seakan-akan Rasulullah SAW menyangka bahwa pamannya agak mulai melemah dari membelanya. Ini yang wayat tadi kita sebutkan sampai Rasulullah SAW mengatakan tidak akan pernah mau meninggalkan sekalipun mereka. Allah wada'u syamsa minihi was wal qamara matahari tangan kananku dan tangan kiriku ala an afkah damar dan saya harus meninggalkan perkara ini saya tidak akan pernah meninggalkannya sampai Allah meninggikan agama Allah ini agamanya ini saya tidak akan pernah meninggalkan tapi riwayat yang sahih ini sebagian ulama mendapatkan kisah itu ada yang mengatakan ketika itu adalah sebenarnya yang benar itu uh, Abu Talib mengutus anaknya Uqail bin Abi Talib Uqail bin Abi Talib ini kan termasuk orang beriman ya mengutus anaknya sendiri kepada Rasulullah SAW Ketika Rasulullah telah hadir, Inna amni ammika haula qadzamu annaka tu'zihim fi nadihim wa masjidihim. Kata pamannya kepada Rasulullah SAW, tolong eh, anak-anak yang di atas ditenangkan. Sesungguhnya, ya, anak-anak pamanmu, ya maksudnya ini orang-orang kafir Quraisy, telah menyampaikan kepadaku bahwa engkau itu mengganggu mereka di apa namanya itu di perkumpulan-perkumpulan mereka dan di masjid mereka. Pantai an azahum. Bisakah engkau meninggalkan hal itu kata uh, paman Rasulullah kepada Rasulullah SAW. Jadi orang kafir Quraisy menganggap dakwah Rasulullah SAW itu adalah mengganggu mereka begitu. Lalu Fa'alaka Rasulullah SAW berbasara ila sama. Rasulullah SAW melihat ke langit. Faqala, ataruna hadha syams? Ya, apakah engkau melihat ini matahari? Iya. Lalu dia kata lagi, "Fama ana bi aqdar ala an ada adalika minkum." Ya, saya tidak akan mampu meninggalkan hal itu untuk kalian, ya. Sampai pun kalian ambil apa namanya? E, sepenggal matahari untuk membakar maksudnya, saya tidak akan pernah meninggalkan itu. Faqala Abu Talib, "Wallahi ma kadzabna." Ini akhi farji'u, Ini ini riwayat yang disesuaikan oleh ulama dan kami tidak mendustakan anak saudaraku dan hendaklah kalian kembali. Ini mereka menyuruh orang kafir Quraisy kembali dari e, rumahnya, kembali ke rumah masing-masing. Di antara hikmah dan ibar pelajaran dari dua cara ini, apa dua cara tadi? Pertama, imma merayu Abu Talib atau dengan mengancam Abu Talib. An hadha mawqif qawi li Rasulullah min yang yansajim ma'ama amara bibi Ini adalah keistiqomah Rasulullah SAW dalam memberikan ajaran ini. Betapapun ancaman datang dari orang kafir Quraisy. Ya. Tapi pendirian Abu Talib sangat mengherankan sekali. Ya. Sehingga Abu Ibn Katsir menyebutkan tidak dapat menafsirkan tingkah laku Abu Talib ini ketika ada penolong orang Quraisy dia menjawab demikian ketika datang Rasulullah dia pun membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apa yang dapat diambil faedah dalam Ibn Katsir di sini Inna Allah Ta'ala qadimtahana qalbahu bihabbi Muhammad hubban bi'niyan Yaitu Allah telah menjadikan hati Abu Talib itu cinta kepada Rasulullah SAW secara tabi'i, secara naluri dengan kecintaan yang luar biasa. Ya, la syar'an, bukan cinta karena agama. agama. Wa istimbaru ala dini Apa hikmahnya dia berada tetap dalam agama orang kafir Quraisy? Kata Ibnu Katsir, wa mimma sana'u li Rasul sallallahu alaihi wasallam min yaitu diantaranya yaitu dia masih mampu menghalangi orang kafir Quraisy untuk menyakiti Rasulullah SAW. Karena dia masih dianggap tokoh oleh mereka. Masih dianggap toh, tokoh oleh mereka. Nah tadi faedah yang kita katakan bahwa kita mendekati tokoh-tokoh yang mungkin menjelaskan ya hal-hal yang diragui oleh masyarakat tentang dakwah kita. Dan itu banyak kejadian. Pernah satu ketika ini kemarin waktu saya pulang di Pasaman dakwah di sana atau di Perayaman eh, di Periaman itu ada artinya yang eselon-eselon yang dekat dengan bupati itu eh, wali kota bukan bupati ngomong begini itu dakwah maksudnya dakwah sunnah ini adalah dakwah yang kaku dan tidak mau salam dengan kita gitu ya pokoknya dijelek-jelekan lah tetapi wali kotanya bilang tidak benar saya sering menghadiri kegiatan mereka dan mereka salam dengan saya, bahkan mereka semua baik-baik. Ini fungsi menjelaskan bagaimana dakwah kita yang hakiki kepada orang. Sehingga ada isu-isu yang yang menjelek-jelekan dakwah kita, orang ini bisa mampu menje, menjelaskan. Walaupun dia tidak apa menjadi orang yang pelaku dalam dakwah itu sendiri. Tapi orang itu mengerti. Tidak sebagaimana tuduhan-tuduhan itu. Karena memang sekarang ini cara orang untuk menghalai dakwah sunnah ini adalah membuat image bahwa dakwah kita ini dakwah yang kaku, dakwah yang tidak toleran, dakwah yang tidak bisa bermasyarakat, dakwah yang tertutup dan seterusnya. Dan ini harus kita jelaskan bahwa ini tidak seperti itu. Maka kita harus menjelaskan undang uh, baik pihak yang berwajib, pun undang ke pengajian kita biar dia dengarkan apa materi-materi kita. Ya, baik tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, atau tokoh adat, ya, tokoh-tokoh pemerintah undang biar dia hadir dan didengarkan. Apakah benar tuduhan-tuduhan itu atau tidak? Saksikan sendiri oleh mereka. Makanya selalu saya nasihatkan pada ikhwan dalam berdakwah seperti ini kita supaya image tertutup dan ini dan itu dan itu memang itu cara-cara mereka karena mereka tidak punya cara lain akan dikatakan sesat di mananya sesatnya sulit mereka untuk mendeteksi hal itu ya karena kita kalaupun ada memang jelas-jelas pelanggaran kita akan katakan kita akan katakan bahwa itu adalah salah dan kita harus tobat jika itu adalah memang salah berdasarkan dan dalil jelas ya kan Nah, sekarang ini yang biasa dilakukan adalah meresahkan, tertutup, tidak bermasyarakat. Biasa itu saja isunya. Kita tidak mungkin. Dan ini ada memang ada sebagian dari saudara-saudara kita yang menisbahkan diri ke dalam dakwah sunnah itu. Memang mereka itu orang-orang yang apa? Tidak mencerminkan ini tengah masyarakat. Bukan itu tindakan dakwah, tapi kepribadiannya yang tidak mencerminkan dakwah ini dan orang tahu dia menghadiri masjid-masjid sunnah ini, namun dia di dalam masyarakat bertindak tidak baik. Ini makanya dia kurang paham atau karena dia apa memang sifatnya seperti itu. Tapi orang masyarakat mencari-cari kesalahan dan dihubung-hubungkan dengan dakwah. Nah ini yang perlu kita waspadai. Makanya kata Ibnu Kathir di antara faedahnya itu hikmahnya adalah Allah menetapkan Abu Talib dalam kekafiran ketika Rasulullah SAW masih tetap bisa dilindungi oleh dia dari gangguan orang kafir Quraisy. Idza kana Abu Talib lama kana wa inna musyriki Quraisy wijahatun wa kalimatun. Kalau seandainya Abu Talib itu masuk Islam, tentu tidak memiliki pengaruh terhadap kafir Quraisy lagi dia. Wijaha tidak memiliki wibawa dan juga tidak memiliki apa? tali kendali. Ya, kalimat. Wala kanu yuhabunahu wa mula Tentu orang kafir Quraisy pun tidak akan takut segar lagi dengan dia dan juga tidak akan menghormati Abu Talib lagi. Kemudian ini faedah yang diambil oleh hikmah disereskan oleh mukasir rahimahullah. Wala alai wala maddu du'aidihum wa asinatahum bisu ilahi. Tentu mereka akan berani untuk kepada Abu Talib itu dan mungkin memain, melalui tangan mereka atau lisan mereka. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u yakhtar. Allah menciptakan apa yang dikehendaki dan memilih sesuatu yang dikehendakinya. Ya, waqad qasama al-khalqu anwa'an wa ajnasan. Ini adalah hikmah dari Allah SWT telah membagi yaitu ada yang beriman ada yang kafir. Tetapi suatu hikmah Allah SWT menjadikan dua orang pamannya itu tidak beriman. Abu Lahab dan Abu Talib. Ini diantaranya adalah, tadi kita katakan faedahnya, membantah anggapan orang-orang orientalis bahwa dakwah Muhammad itu adalah, apa namanya? Dakwah kaumnya. Untuk mengangkat kehormatan kaumnya. Untuk mengangkat bangsa Arab. Kalau itu mungkin untuk kaumnya, Pastilah Abu Lahab, Abu Talib pasti mau beragama dengan agama Nabi Muhammad SAW. Karena akan menguntungkan Kobila dan sukunya. Tetapi dua orang ini berbeda. Abu Lahab, tabat jada Abi Lahab. Ayat dibacakan sampai hari kiamat. Tapi Abu Talib gimana? Yang dia adalah ini juga bukti bahwa Allah SWT La yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak pernah menyanyikan nyiakan pahala orang yang berbuat ba baik. Jadi orang kafir itu itu derajat juga. Ada kafir yang itu azabnya beda dengan orang kafir yang dia itu tidak menghalangi dakwah Islam tapi dia tidak mau beriman. Itu beda. Beda. Atau orang kafir yang namanya tidak merelakan adanya penindas-penindasan terhadap muslimin Azabnya beda insyaallah. Makanya Abu Talib diberi syafaat oleh Allah SWT. Eh, diberi syafaat Nabi oleh Allah SWT ketika eh, Abbas bertanya kepada eh, Rasulullah SAW, hal naf'ahu syaih? ini. Semuanya pamanmu Abu Talib membelamu di waktu dia masih hidup. Apakah hal itu ada gunanya baginya di akhirat kelak? Dalam kehidupan di akhiratnya, kata Abbas, kata Rasulullah SAW, iya. Wajatuhu fi. Ini. Ini fi asfal minan atau ini dan dia itu berada tidak ke dan aku dapati dia itu di kerak-kerak neraka. Azabnya orang kafir itu kerak-kerak neraka, tetapi gara-gara dia melindungi Rasulullah SAW dari gara orang kafir Quraisy, ini yakuni yaumul kiam fi dhahdahi minan Dia berada di apa namanya? di permukaan neraka. Padahal dia di kerak-kerak neraka, tapi karena syafaat Rasulullah SAW syafaat yang khusus ini karena dia membela Rasulullah SAW ganggu orang kafir Quraisy, Allah beri nilai kebaikannya sehingga dia mendapat syafaat Rasulullah SAW diletakkan di, di apa namanya di permukaan api neraka bakalan satu riwayat disebutkan ya yal bisufihi mana ya, lebih na'lain ini minan nar jadi dia memakai dua sendal dari api neraka yang lebih dimauhu yang mana cuman sendal dari api neraka itu membuat otaknya mendidih tapi azabnya walaupun di di kerak-kerak neraka bukan yakni ada wasadana si ada wa huwa akhafu. Dia melihat dirinya sendiri ada sebagai orang paling berat azabnya padahal kata Rasulullah justru dia orang ringan di antara orang kafir azabnya. Coba bayangkan. Nah ini ini kita lihat juga bagi orang-orang kafir juga ya, ya kalau ada akan tetap kafir agar agar Anda tidak tahu berat di akhirat kelak. Jangan ganggu kaum muslimin. Buktinya Allah berikan. Memang beda memang. Di antara ulama menyebutkan orang kafir yang suka berbuat baik kepada manusia di dunia ini, Allah balasi dia di dunia. Kesehatannya, rezeki yang murah, dan seterusnya. Itu disebutkan para ulama kita bahwa Allah jadikan dia faedahnya untuk di dunia ini. Ya, Mohon anak-anak yang di atas di ini kendalikan sama umahan ya, yang ribut. Kemudian ya, ini kita lihat ya Allah Subhanahu wa taala keadilan Allah Subhanahu wa taala dalam memperlakukan hambanya. Kemudian kita langsung masuk yang ke cara ketiga atau yang di sini yang kedua saya sebutkan ini membuat tuduhan-tuduhan membuat isu-isu negatif tentang dakwah Rasulullah SAW. Apa saja isu negatif yang mereka buat? Apa saja isu negatif yang mereka buat kepada Rasulullah SAW? Dan ini ada di zaman kira. Dikatakan teroris lah, dikatakan macam-macam ya. Eh, tuduhan-tuduhan yang itu adalah isu, itu adalah, adalah ingin mengancam NKRI lah, dituduh apa namanya membahayakan persatuan bangsa macam-macam tuduhan itu kalau untuk zaman kontemporer ini padahal kita katakan tidak ada dakwah seperti dakwah sunnah jamaah dakwah sunnah ini yang selalu mengatakan wajib taat kepada penguasa dan saya boleh kita lihat di di di di, di Indonesia ini tidak ada dakwah selain dakwah sunnah yang menjadikan salah satu usul menjadikan salah satu fondasi akidah mereka adalah wajibnya taat pada penguasa. Oleh sebab itu nggak ada kita demonstrasi dan seterusnya. Justru orang-orang yang menuduh adalah ini membahayakan NKRI dan seterusnya, kita lihat sifat dan sikap mereka. Nah, di antara isu-isu yang jelek ya, tuduhan-tuduhan miring itu, yang dituduhkan kepada Rasulullah SAW kita lihat ini. Pertama, beliau dituduh sebagai orang gila. Dituduh sebagai orang gila. Subhanallah. Ini hikmah bagi seorang da'i. Hikmah bahwa janganlah hina-hinaan itu membuat kita apa? Merasa hina. Rasul tidak merasa hina, dituduh gila oleh orang kafir Quraisy. Coba bayangkan. Tidak membuat Rasul itu menjadi satu. Karena memang memegang kebenaran itu pasti ada tantangan. Mereka tuduh bahwa Rasulullah itu sudah gila. Sebenarnya Allah sebutkan dalam firman-Nya, "Wa qalu Ya ayyuhalladzi nuzila alaihi dzikru innaka majnun. Subhanallah dia tuduh Rasulullah mengatakan ini, wahai orang yang diturunkan kepadanya Al-Qur'an. Maksudnya siapa? Rasulullah Inna Innaka majnun, kamu ini orang gila kata. Itu perkataan mereka pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasul saja mengalami caci makian hina seperti itu, apalagi kita, kita ini siapa? Rasul saja diperlakukan seperti itu. Ya. Nah, jadi jangan merasa heran kalau ada dai atau ada orang menjalankan sunnah mendapat tantangan ocehan, olo-oloan, hinaan, itu bu, bukan gaya baru. Ya, itu sudahlah lama. Itu sudah lama. Kalau kita dikatakanlah apa namanya kayak kambing karena pakai jenggot dikatakanlah kebanjiran melulu karena celananya cingkrangan ya macam-macam ya satu kisah yang aneh antara Haji Abu Salim ya ketika rapat dalam sidang-sidang BPUKI yang waktu sebelum kemerdekaan ini masih hangat-hangat ini Agustus ya kan jadi rapat antara kaum nasionalisme dengan tokoh-tokoh Islam Ketika Abu Salim mau berpidato, orang-orang Nasrani orang-orang Nasakob, bebek semua. Membebek semua. Tujuannya apa? Ingin mengejek Agus Salim. Haji Agus Salim. Karena dia pakai jenggot. Tapi Agus Salim pun dalam beberapa jawaban memberikan di antaranya ini kambing-kambing siapa di sini ini? Ya. Saya sini akan berbicara berbahasa Indonesia, bahasa manusia, tapi saya tidak bisa berbahasa kambing. Ya ya. Satu kali lain yang juga disebutkan dalam tulisan itu mengatakan bahwa Abu Salim mengatakan diojek oleh orang ini, yaitu katanya yang berjenggot adalah kambing, kata Abu Salim mendingan punya jenggot daripada tidak punya jenggot. Karena yang tidak punya jenggot adalah semua nih anjing. Ya kan? Jadi itu al batil itu selalu akan memperoleh Allah. Ya, al batil orang-orang tidak senang dengan as-sunnah pasti mau Allah. Yang lebih menyedihkan kita adalah justru sebagian kadang-kadang orang-orang yang memang dianggap sebagai tokoh Islam malah mengejek-ngejek ajaran is Islam. Nah, Rasul SAW ya itu dituduh orang gila. Tuduh gila. Dalam ayat lain juga Allah sebutkan waqala Allah fi ajab ini Allah menjawab ya. Allah justru menyebutkan Allah sendiri menurunkan jawaban tentang tuduhan orang kafir Quraisy itu bahwa Rasulullah gila. Apa kata Allah semua? Ma anta binikmat binikmati rabbika bimajnun. Engkau bukanlah dengan nikmatmu itu sebagai orang gila. Disebutkan ma anta binikmati rabbik. Engkau bukalah dengan nikmat Allah karena nikmat Allah ini binikmati rabbika hidayah. Bimajnun engkau bukan orang gila. Ya. Dan juga dalam terima lain mengatakan mereka menuduh Rasulullah sebagai orang gila wa yaqulu innahu majnun. Mereka mengatakan bahwa Muhammad itu adalah kalau tadi langsung di hadapan Rasulullah SAW. Kok ada dua ini juga hikmah lainnya. Kok kadang-kadang kisah tentang penuduh Rasulullah gila itu dua kali sebutkan atau berapa kali Al-Quran Ustaz Kadang-kadang sebutkan inna kalau majnun, yang kalian wa yaquluna innahu la majnun. Kenapa? Yang pertama adalah langsung dikatakan pada Rasulullah SAW. Kalau ada yang kita bacakan ini, wa yaquluna innahu la majnun, mereka mengatakan sungguhnya dia adalah orang gila ketika mereka berdiri sesama teman-temannya menceritakan itu orang gila. Subhanallah. Jadi Al-Qur'an itu luas ya. Antum lihat jadi jangan dianggap Quran Pak ayat quran itu kadang-kadang terulang-ulang kisahnya gitu. Antum lihat konteksnya bicara bagaimana. Jadi mereka itu tidak hanya dihadapkan Rasulullah SAW langsung mengatakan engkau orang gila, ya bahkan mereka juga menyebarkan isu-isu ke masyarakat mereka. Muhammad itu orang gila. Nah, antum bila renungkan dengan orang menyamalkan Al-Quran Sunnah di akhir zaman ini, itu akan mereka dapati. Sifatnya adalah dialami, oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, isu buruk lagi, fitnah-fitnah tuduhan yang diberikan orang kafir Quraisy kepada Rasulullah SAW adalah yaitu menuduh bahwa Rasul tukang sihir. Tukang sihir. Sebenarnya Allah Subhanahu firman-Nya, "Wa ajibu ya, wa ajabu an ja'ahum munzirun minhum wa qaulul kafir wa qaulul kafiru hadza sahrun kadzab." Mereka terheran tentang orang bawa peringatan dari mereka sendiri. Dan orang kafir mengatakan, Hada sahir kedab. Ini adalah tukang sihir yang pendusta. Padahal sebelumnya mereka gelar Rasulullah SAW al al-Amin. Sebelum diangkat menjadi Rasul, ya kan? Setelah menjadi Rasul, mereka tetap mempercayai Rasulullah SAW amanah-amanahnya, isi Rasul, amanah-amanah mereka di sisi Rasulullah SAW. Jadi dikatakan si, tukang sihir. Ya, Kemudian waqala zalimun in tattabi'una ila rajulan mashhura. Jadi, apa bedanya ayat tadi yang ini? Ketika kalau tadi orang kafir menuduh ini adalah tukang sihir yang suka berdusta. Waqala zalimun orang-orang zalim, orang kafir sini sungguhnya mengatakan kalau tadi adalah menuduh Rasulullah SAW. Kalau ini adalah kepada pengikut-pengikut Rasulullah SAW. In tattabi'una kalian ini adalah pengikut-pengikut rajulan mashura orang yang kena sihir. Kalau pertama tadi dimuliakan Rasulullah SAW sebagai orang penyihir, kalau ayat kedua ini Rasulullah kena sihir, disihir. Paham kira-kira? Pertama tadi dia menuduh pribadi Rasulullah SAW. Kata kedua ini adalah kepada pengikut-pengikut Rasulullah SAW. Nah begitu memang. Jadi dai dan orang yang mau ikuti dakwahnya mendapat tantangan sama. Baik. Ada kisah. Waqat tahayyara Walid bin Mughirah bima yasifu bihil Qur'an. Jadi Al-Qur'an ini apa harus kita katakan ini? Kenapa? Karena setiap mendengar Al-Qur'an banyak orang yang masuk is. Di sini mereka mengatakan ini berarti sihir ini. Ya kan? Setiap dengarkan orang masuk Islam. Jadi Walid Mughirah ini mau bagaimana apa ya tuduhan yang layak untuk kita timpakan kepada Muhammad kepada ajaran Muhammad ini sallallahu alaihi wasallam ya fa in ma'ausyaka dukhul musim haji kala dia ini kan mau musim musim haji ini Rasulullah SAW biasa musim haji kan memanfaatkan momen itu untuk mengajak manusia orang Arab masuk ke dalam Islam jadi orang kafir ini apa sebelum datang haji dia sudah bikin program untuk supaya jangan nanti orang-orang yang datang berhaji ke Mekah itu terpengaruh dengan dakwah. Kira-kira ada nggak program ini dilakukan orang sekarang? Ada, ya kan? Kalau ada pengajian kadang-kadang dia bikin juga pengajian tandingan gitu. gitu. Jadi dulu jadi ada mendekati musim haji, itu orang kafir Quraisy itu mikir nih, ini Muhammad pasti nyebaran ajarannya nanti. Gimana caranya? Untuk supaya orang datang berhaji tidak terpengaruh dengan ajaran Nabi Muhammad Jadi kita baca ini, kita bandingkan oleh antum cerita dahulu dengan cerita sekarang itu ada gitu. Manuver-manuver seperti ini ada zaman sekarang ini ada. Kalau mengizin ada perizinan sekolah diusahakan dihambat-hambat. Kalau ada perizinan radio diusahakan dihambat-hambat. Betul nggak? Ada, praktek-praktek itu ada. Walaupun undang-undang konstitusi membebaskan semua orang berhak untuk memberikan informasi dan berkata, berbuat ya. Tetapi itu tidak bagi orang lain menyuarakan kebenaran. Nah, jadi ketika awal ini berpikir ini, musim haji sudah dekat. Ya. Jadi bagaimana untuk ya, maka dia mengumpulkan min utatil mu'anidin. Apa utat maksudnya? Tokoh-tokoh pembangkang dikumpulkan semua oleh Walid Muhirain. Pokoknya lahum. Ini ada rapat nih. Konsolidasi ya. Bagaimana cara menghambat orang jangan terpengaruh dengan dakwah Nabi Muhammad SAW. Demikian pula di ya, masa sekarang. Bagaimana orang tidak terpengaruh dengan dakwah sunnah ini? Gimana caranya? Nanti ya. Ya masyarakat Quraisy, Inna hukat hadar hadal musim. Kata dia kepada orang-orang kafir Quraisy ini, kepada tokoh-tokohnya ini, ini musim haji sudah dekat. Wa inna wufudul Arab mustaqdimun alaikum fihi. Nanti perwakilan-perwakilan orang Arab akan datang ke sini. Ya, ke tengah-tengah kalian. Wa qad sami'u bi amri sahibikum hadza. Nah, mereka sudah mendengar-dengar berita tentang sahibikum hadza maksudnya siapa? Siapa maksudnya? Nabi Muhammad SAW. Ya, pasti nanti mereka setelah sampai di sini mereka ingin cari tahu nanti Nah, bagaimana supaya mereka tidak bertemu dengan Muhammad ini bagaimana? Gitu. Jadi dia mereka sudah mendengar-dengar informasi sekilas tentang Nabi Muhammad salah salah Ini diinformasikan oleh Walid bin Pak fi ra'yan wahidan. Mari kita bikin sebuah skenario satu. Satu saja. Jangan nanti kita saling mendustakan antara kita kebocor rahasia kita nanti. Subhanallah. Jadi orang kafir kurus cerdasnya ya kan. Buat sebuah kesimpulan saja. Jangan ada dua tiga. Nanti malah berbenturan pendapat kita. Kita membuat sebuah kebohongan. Subhanallah. Apa yang mau kita lontarkan nih? Teroris atau apa ini? Kita anggap orang ini. Ya kan gitu. Biasanya kan begitu. Atau lebih. Apa yang bagus? Label yang tepat. Kan gitu. Jadi mereka cari-cari. Ya. Maka di masa itu mereka ingin buat tuduhan satu saja, jangan banyak-banyak. Kalau nanti kita berbeda pendapat ini terbongkar rahasia kita. Maka fa'ajmi'u fihi ra'yan wahidan. Mari bersepakat satu keputusan. Wala pun, Jangan sampai berbeda pendapat kalian ini. Bayak dibuat hukum Lalu satu pendapat mendustakan pendapat yang yang lain. Gak sepakat namanya kita itu. Nah ini orang kafir Quraisy saja tahu yaitu satu kata itu bahwa penting. Masa Abdul Haki malah berpecah belah sama mereka. Orang kafir Quraisy saja untuk menegakkan kebatilan saja mereka butuh apa? Kekompakan. Satu konsep. Ya, yang anehnya malah kita yang sudah berada di atas sunnah malah berpecah belah. Pentingnya orang kafir itu tahu persatuan itu penting sekali. Ya. Maka kemudian wala takhrif wa yakdhib ba'dukum ba'd. Wala min istibadim anu kahin au syair. Tapi mereka pertama ada yang mengatakan, kalau kita katakan Muhammad ini tukang dukun atau syair atau sihir, tukang penyihir gimana? Ila anam ittafaqu ala yaqulu sahir. Akhirnya jadi ada pendapat apa yang mau kita sampaikan nanti ke orang kafir-kafir eh, orang-orang Arab yang mau datang berhaji. Apa kita katakan Muhammad itu sebagai kahin atau sebagai tukang syair atau sebagai penyihir? Akhirnya mereka sepakat untuk mengatakan Nabi Muhammad sebagai penyihir. Nah, li'anu yufariku baina aqarib karena Muhammad apa memecah belah antara karib kerabat. Maksudnya apa ini? Karena ada mukmin, ada kafir. Dan juga isu ini disebarkan sekarang ini bahwa doa sunnah ini memecah belah masyarakat. Betul enggak? Jadi dilaranglah ada pengajian-pengajian ini dakwah ini eh, pengajian ini apa namanya? uh, memecah belah kaum muslimin. Begitu. Dahulu ya, itu digunakan isu ini oleh orang kafir Quraisy. Nah, karena Muhammad ini adalah memecah belah sesama keluarga. Fa'anzallahu fil walid. Jadi Allah menyebutkan tentang cita ini dalam Al-Quran tentang kisah Walid Nukbani. Zarni min aman hatu wahida. Jadi biarkan aku. Kata Allah SWT di sini. Dan apa yang aku ciptakan sendirian. Tsumma akhadhu yatalaqawna an-nas yuhadirunahum min amri Muhammad. Kemudian setelah datang musim haji, mereka menemui orang-orang yang datang masuk ke Mekah itu satu persatu ya untuk apa namanya? memperingatkan jangan mau ikut ajaran Wa sya'allahu dural Arab min dzalikal musim bi amri Rasulullah sallam. Tetapi Allah menghendaki yaitu orang-orang Arab justru ingin mengetahui perkara yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Karena urusannya menjadi apa? Isu santer, ya kan? Menjadi merebak itu, sebar. Ya, ini adalah iklan gratis. Yaitu ikhwan. Ini man, salah satu manhaj yang dipakai juga oleh orang-orang biasanya. Kalau Anda mau menyebarkan sebuah rahasia, cari orang yang biasa banyak ngomong dan katakan, ini rahasia loh, jangan kamu beritahu siapapun. Satu hari, satu kecamatan atau bahkan satu kabupaten mungkin satu negara bisa ketahuan. Ya kan? Nah, ini orang kafir Quraisy kan orang yang datang dari Arab dari arah Arab yang datang daerah lain Yaman mana-mana kan nggak kan nggak informasi nggak seperti sekarang ya nggak ada internet nggak ada TV nggak ada apa kan banyak yang tidak mengerti tentang Nabi Muhammad tapi mereka menemui di pintu-pintu masuk Mekah Diberitahu jangan mau ikut Muhammad, jangan mau ikut Muhammad. Orang ini nggak tahu siapa sih Muhammad, apa sih urusan Muhammad. Akhirnya malah menjadi <laughs> menjadi dakwah kepada Nabi Muhammad SAW. Coba anda lihat. Mereka ingin berbuat tipu daya, justru Allah lebih baik tipu dayanya. Kan orang tidak semua orang Arab satu. Yang pada umumnya yang banyak lebih tahu kan orang kafir Quraisy di Mekah kan. Orang Yaman, orang Arab-Arab sekitar lain kan mereka di Badiah, nggak ada telepon, nggak ada apa saat itu, belum ngerti. Tapi tak kalah ada perwakilan orang kafir Quraisy di setiap pintu mau masuk Mekah itu adalah telah mempengaruhi jangan apa namanya ikut Muhammad kalau dia ngajak ini ini jangan mau setiap orang diberitahu setiap orang diberitahu akhirnya apa Nabi Muhammad menjadi apa terkenal akhirnya jadi terkenal di musim haji itu akhirnya Saling bicara apa sih Muhammad? Akhirnya ingin tahu itu orang yang kita dengar. Akhirnya malah banyak masuk Islam. Antum lihat tabiat manusia. Antum kalau bungkus sekarang taik kerbau dalam kotak jangan dibuka. Berbahaya. Coba taruh di persimpangan. Kira-kira gimana? Hah? Ya, ada juga orang upload ya, ini satu cerita <laughs> saya lihat di ini satu video gitu. Ditulis jangan melongoh ke sini, jangan masuk kepala, jangan lihat ke situ gitu. Jadi setiap orang itu karena dilarang lihat situ, langsung ditempel oleh dia apa roti apa, ketutup mukanya. Semuanya di korban. Akhirnya banyak orang mau melihat karena gara-gara di Coba antum katakan sekarang, jangan baca buku ini. Kira-kira gimana? Walah banyak yang baca baca. Jadi ini manhaj dalam dunia informasi. Ya. Kalau ingin sebuah berita demikian itu jadinya. Maka ini juga untuk ini ya kan. Terutama tentang informasi yang ada, ada pemberi informasi. Kadang-kadang berita tidak jelas apa-apanya, lalu antum sebarkan. Ini berbahaya. Terutama yang suka memberikan informasi melalui Facebook, Twitter, atau hal-hal yang lainnya lah. Ini kadang-kadang antum tidak tahu dari mana sumbernya benar atau salahnya. Jika antum termasuk yang menyebarkan, antum termasuk yang bertanggung jawab tentang hal ini. Betapa itu keluar kemana-mana dan diposting-posting beratusan orang dan subhanallah. Nah, terkenalnya ISIS itu sekarang kan? Apa sekarang ISIS itu ada? ISIS itu sudah ada dari tahun 2004. Cuman namanya ISIS baru sekarang memang. Tapi gara-gara orang ingin tahu disebarkan akhirnya menyebarkan kufar. Coba kalau nggak ada dunia informasi itu didiamkan saja, pasti orang-orang takfirin di Indonesia nggak nggak bergeming, nggak tahu masalah Islam itu. Tapi kita itu orang ingin tak tahu. Nah ini kadang-kadang ada memberi informasi, menerima informasi kita kadang-kadang apa keliru. Nah demikian pula ada pelajaran di sini orang kafir Quraisy itu tidak sama dengan orang-orang sekarang. Mereka ketika Dijelaskan satu kaum tidak mampu menerima sampai apa receh. Tuduhan-tuduhan ini benar tidak? Kok Muhammad dituduh tukang sihir? Kan tadi kan mereka sepakat apa? Dituduh sebagai penyi Benar nggak tukang sihir dia? Atau malah sebab? Tapi akhirnya orang kita sekarang, orang-orang kita lah ya, atau bahkan sebagian orang-orang berpendidikan, mudah nela isu Padahal Allah Subhanahu wa taala menyebutkan surah Hujurat, "Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu." Bila ada orang munafik, membawa orang fasik membawa berita, buktikan. Pokoknya ada berita menjelaskan kelompok ini, kelompok itu. Benar apa tidak? Jangan asal tuduh. Ini malah ya lalu percaya dengan tuduhan-tuduhan itu tanpa tahu benar atau salahnya informasi itu. Nah ini yang menyebabkan orang eh, apa Rasulullah SAW dakwahnya menyebar di musim haji itu ya Ketika orang kafir yang diberi informasi, orang Arab yang datang berhaji itu pun diberi informasi, mereka tidak menelan itu eh, apa namanya informasi yang pertama diberikan. Justru mereka ingin mendengar benar nggak? Benar dia tukang sihir. Kalau memang tukang sihir, kenapa tidak dihukum oleh orang sini <laughs> gitu kan gitu? Akhirnya malah bumerang bagi orang kafir Quraisy yang pada awalnya ingin mengatai orang manusia Islam, justru akhirnya Islam tersebar. Nah, kemudian <clears throat> Wasya Allah antas dur Arab min dalikal muslim bi amri Rasulullah Jadi setelah mereka pulang ke kampung masing-masing itu Nabi Muhammad semakin terkenal di dunia Arab waktu itu. Pantas dikruhu bila biladil Arab kulliha. Sehingga berita kenabian Nabi Muhammad SAW tersebar di seluruh pelosok tanah Arab. Gak tadi? Siapa yang membuka itu membantu itu? Adalah orang kafir Quraisy yang tadi ingin menyukit menghalangi orang masuk is Islam. Nah inilah kebenaran itu ya ikhwan. Bagaimanapun tantangan, bagaimanapun hambatan, Allah Subhanahu wa taala pasti akan menegakkan agamanya Yudhiru ala dini kulli. Agama Islam ini pasti akan unggul di atas seluruh agama. Bagaimanapun tipu daya orang kafir, bagaimanapun tipu daya orang yang benci dengan sunnah Rasulullah SAW, yang namanya kebenaran tetap akan sebar. Baik. Wa karim itu hadhihi muakif sabwan fi islamin nas fil muasim. Jadi inilah menyebabkan banyaknya orang masuk Islam di musim haji. Siwana diriwayatkan tentang kisah Islamnya Tufail bin Amr Adusi. Ad-Dausi. Dalil ala dalik. Jadi kisah Islamnya gara-gara itu. Mendapat informasi dari orang kafir Quraisy tadi yang menghalangi supaya jangan ikut Nabi Muhammad SAW. Akhirnya dia masuk Islam gara-gara ini informasi itu. Yang ketiga dia menuduh Rasulullah SAW tadi kan isu-isu miring ya. Opini-opini sesat, isu-isu. Mereka menuduh seorang orang yang berdusta. Sebenarnya Allah katakan dalam firmannya, nya "Wa kafirun saya sahrun Yang tadi ayat sebelumnya menuduh Rasulullah adalah pembohong. Berkata alladzina in illa ikun iftarahu wa ana wa alai akharun. Jadi orang-orang kafir mengatakan ini ini tidak ada kecuali hanyalah dusta yang dibikin-bikin oleh dia, ini Muhammad ini. Dan ini dia membuat sebuah ajaran ini dibantu oleh kelompok lain gitu, kaumun akharun. Ini tuduhan-tuduhan mereka kepada Islam. Sampai sekarang juga tuduhan ini masih dikatakan oleh orang talis bahwa Rasulullah SAW ajaran Islam ini diambil dari ajaran Kristen dan Yahudi. Alasan mereka apa? Karena sebagian ajaran Islam itu mirip dengan apa yang ada dalam ajaran Taurat dan Injil. Pada hakikatnya memang banyak kemiripan antara Islam dengan Injil Taurat itu terutama dalam ajaran usul akidah. Kenapa? Karena wahyunya sama. Sama. Yang berbeda hanya dalam syariat saja, praktek ibadah dan muamalah. Tapi akidah sama semua. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab suci Allah, beriman kepada takdir. Semuanya menyeru itu para semua. Nah, jadi bukan berarti dari ada kesamaan, justru itu menunjukkan benarnya dari Rasulullah SAW ketika membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Tasdiqul lima bayna yadaihi Membuktikan kebenaran kita kita sebelumnya. Ini membuktikan juga kebenaran justru malah itu sebaliknya menunjukkan kebenaran risalah yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau seandainya Rasulullah SAW itu mengambil ajaran dari Taurat dan Injil, maksudnya dia pelajari, siapa yang mengajarkannya? Di mana beliau belajar? Tentulah pasti orang Yahudi yang hidup di masa Rasulullah SAW dan orang Kristen yang datang, orang Nasrani yang datang kepada Rasulullah SAW dari Yaman itu, pasti mereka akan mengatakan, ini ajaran ini kamu ciplak. Pasti mereka dalam menurut ajaran Islam, ketika mereka tidak mau beriman, pasti mereka akan mengatakan bahwa ini adalah ajaran yang kamu cip, ciplak. Tapi justru mereka memang menyadari ini kebenaran dari Allah. Sehingga mereka tidak mengatakan hal itu. Hanya mereka enggan untuk beriman oleh Yahudi itu karena tidak ada nabi yang terakhir tidak dari Bani Israel. Itu yang membuat mereka tidak beriman. Walaupun mereka tahu bahwa maka akhirnya mereka berkesimpulan Muhammad itu nabi, tapi nabi orang Arab khusus. Itu sebagian informasi yang mereka sebarkan. Nah, yang tadi diulas oleh oleh orientalis lain tadi mengatakan bukti ajaran eh, bahwa ajaran Muhammad itu untuk orang Arab saja. Kan gitu. Yang jelas ayat Al-Quran menyebutkan banyak sekali mungkin warisalah Nabi Muhammad adalah untuk semua umat. Kuliah ya nas ini Rasulullah pun jaminan Katakan dalam surah Al-Araf, kata wahai manusia aku ini utusan Allah kepada kalian seluruhnya. Ma maka Muhammad eh, ini inna asalnaka ya wa ma asalnaka illa kafatan nas. Tidaklah kami utus engkau Muhammad kecuali untuk semua umat manusia. Banyak lagi dalil-dalil yang lain. Kemudian tuduhan adalah ini tuduhan ini mirip dengan yang digembar-gemborkan oleh orang-orang orientalis, juga oleh orang-orang liberalis, ya, dan juga oleh orang sekuleris. Mengatakan bahwa Islam itu sudah usang. Zaman kuno. Jadi di masa Arab dulu, di masa awal Rasulullah SAW, di masa jahiliyah, itu uh, ketika Rasulullah mau ajak Islam, watawi itian asatir. Itu Al-Quran mereka katakan apa? Dongeng-dongeng yang sudah lampau. Mereka tuduh. waktu asatiru awalin iktatabaha fahiyya alaihi bukrata Ini adalah cerita-cerita dongeng yang berlalu ini. Yang dia catat dan dia pelajari ya dari melalui seseorang. Ya, pagi dan sore. Ini tuduh mereka. Nah, hari ini sama. Wa qalu innal Qur'an laisa dan di antara tujuan mereka lagi mengatakan Al-Qur'an bukan dari sisi Allah. Nah, itu tuduhan-tuduhan mereka. Dan juga mereka mengatakan orang-orang beriman itu adalah orang-orang sesat. Eh, wa idza qalu inna haula'i ladallun. Jika mereka melihat orang-orang beriman, orang-orang kafir Quraisy mengatakan mereka itu adalah orang-orang yang sesat. Ada nggak hari ini? Hah? menuduh orang-orang yang mengamalkan sunnah, orang-orang yang menjalankan ajaran Islam dengan berusaha semaksimal mungkin, dituduh sebagai orang se sesat. Cara yang keempat atau cara yang ke di sana saya sebutkan yang ketiga ini mengejek teman Allah-Allah. Kalau tadi adalah menyebarkan opini-opini isu-isu yang sesat ya, yang menyesatkan gitu ya, menuduh dan macam-macam tuduhan. Kalau ini mengolok-olok. Ya, sukhriya wa istihza. Ya, mengetahkan ya ya yaqulullahu taala al sukriyatihim ya mereka mengelola orang beriman itu sahabat itu wa kadzalika fatanna ba'dhu bi ba'd liyaqula iman imanul alaihim min bainina demikianlah kami uji sebagai mereka dan yang lain mereka mengatakan apakah mereka ini Allah tidak dapati orang lain untuk jadi petunjuk mendapat petunjuk mereka ini yang mendapat petunjuk Allah SWT apakah mereka yang diberi petunjuk di antara kita ini Alaihissallahu bi'alami syakirin kata Allah SWT ke Allah yang lebih tahu siapa yang pantas untuk bersyukur yang lebih bersyukur kan Imam Bukhari bahwa seorang wanita ini bentuk perawalan dari orang kafir kepada Rasulullah SAW seorang wanita kepada Rasulullah SAW berkata kepada Rasulullah SAW sahiratan dalam keadaan mengolok-olok apa katanya mustaziatan dan juga mengejek inilah arju ayakuna syaitan muka tarakaka apa katanya kepada Rasulullah saya berharap semoga setanmu meninggalkanmu. Semoga setanmu meninggalkanmu. Ini kata dia kepada Rasulullah, mengejek. Lam arau karbaka ini, mungkin setanmu sudah meninggalkanmu itu maksudnya. Alam arau karbaka mundu lailatain au salas. Saya tidak melihat dia datang kepadamu semenjak dua hari atau tiga hari ini. Ini dia berkata kepada Rasulullah langkah menge mengejek. Ya. Kemudian Oleh sebab itulah Allah menurunkan surat Wadduha, ya, ma wadda'aka rabbuka wa ma Rabbmu tidak pernah meninggalkanmu juga tidak membiarkanmu. Ini menjawab tadi ejekan dari seorang wanita tadi. akan jadi Imam Bukhari bahwa Abu Jahal Allah Rasulullah SAW. Hah? Apa dengan ajakannya? Dia katakan, Allahumma inkan hadha huwal haqqa indika, fa'amtir alayna hijarata minas sama. Ini yang diturunkan Allah Allah dalam Al-Quran disebutkan. Dia katakan, kalau memang benar ajaran oleh Muhammad ini, maka turunkanlah hujan batu dari langit untuk kami. ini Nabi bi bin alim. Atau azab saya sekarang ini. Kan juga ada orang sekarang ini menentang sunnah apa semacam ya dengan kesombongan begitu dia katakan begitu. Ya, menentang azab Allah, ya. Kemudian Panazalat inilah yang disebutkan Allah SWT turun dalam firman-Nya wa idh qala Allahumma in kana hadha haqqan min indika fa amtir hijat min as sama' aw ikra bi adzabin alim. Wa ma kana liyadibahum. Lalu Allah menjelaskan kenapa Allah tidak mengazabnya seketika itu. Kata Allah SWT, Allah tidak akan mengazab. Wa anta fihim. Karena Allah, karena Rasulullah SAW masih berada di tengah-tengah mereka. Wa ma kana Allah mu'adim wa hum yastaghfirun. Kenapa Allah tidak mengazab mereka seluruhnya? Karena mereka masih ada yang mau beristighfar mau masuk Islam. Wa ma la yu'adzibuhum Allah wa hum haram. Tapi Allah bukan tidak akan mengazab mereka. Pasti akan mengazab mereka karena mereka itu orang-orang yang menghalangi orang dari Masjidil Haram. Kemudian banyak lagi kisah-kisah perolokan mereka terhadap Rasulullah SAW. Hikmahnya dari ini adalah ikhwan Tadi sudah kita sebutkan pengelolaan terhadap orang-orang yang menjalankan sunnah, orang yang hadir suka hadir pengajian ya, dengan Allah-Allah sebutan-sebutan yang bermacam-macam. Dan itu tidak pernah membuat sahabat atau membuat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mundur dari menegakkan kebenaran, dari mengamalkan kebenaran. Karena ada sebelum kita, wah malu saya pakai jenggot dengan teman-teman sekantor, malu saya celana di atas mata kaki dengan teman-teman sekantor, dan seterusnya dan diejek, tidak sanggup dan seterusnya kan begitu. Ada juga sebagian kita itu mengulur ulur mengamalkan ajaran sunnah ini dengan alasan apa? Takut diejek oleh manusia atau orang lain. Nah. Dan juga di sini banyak kisah-kisah mengajarkan mereka ya uh, tentang Rasulullah SAW dan juga terhadap orang-orang beriman. Allah sebutkan dalam firman-Nya, "Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yathakun." Sungguhnya orang-orang yang berdosa itu, orang-orang kafir itu adalah terhadap orang-orang beriman mereka yathakun, mengetawakan orang-orang beri, Dia ejek-ejek, macam-macam lah tadi yang sudah kita sebutkan. Dengan tuduhan ejekan dan seterusnya. Dikatakan ninja, ya, dikatakan macam-macam. Ya, sumo, macam-macam disebut. Ya. Wa Bila orang beriman lewat di dekat mereka, nah ini kejadian sering ini di tengah masyarakat. Ya tagamazun. Mereka saling apa? Saling menyedipkan mata. Jadi ada orang cadang lewat tuh kan. Karena saya kalau namanya istri belanja kadang-kadang ke pasar itu ada. Lihat di depannya sama temannya dikedip oleh matanya atau dengan bibirnya. Gitu. Ya kan? Atau kita ini yang berjenggot, kadang-kadang di bandara atau kadang-kadang di apa, itu diolok-olok mereka, biasa. Biasa. Dan itu sudah digambarkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini 10.55, sekarang 10.45. Ini masih ada baru sampai nomor berapa ini? Baru sampai nomor 3 di dalam catatan saya. Baik. Jadi itu sudah biasa. Jadi hal itu jangan membuat kita apa? Merasa terusik. Jangan membuat kita untuk malah lain berlama dengan mereka. Ketahuilah mereka membuat seperti itu karena mereka orang-orang yang belum memiliki il ilmu. Justru kita bersabar. Semangat, semangat, Bersabar. Kita doakan. Kita salami. Kita berbuat baik dengan dia, dengan tetangga kita. Dengan karib kerabat kita datangi mereka. Ya, kita banyak punya keluarga-keluarga yang mungkin tidak mau ikuti sunnah yang enggan dan seterusnya. Kita tetap ziarahi mereka, kita tetap dengan itu dan itu, ya beri hadiah dan berbuat baik kepada mereka. Insya Allah, ya baik ke tokoh masyarakat, baik ke masyarakat, baik ke tetangga semua, teman-teman sekantor, endaknya ini yang kita lakukan. Biasa saja. Ya, kita sering diajak jajan pemandi bandara di mana karena pakai jenggot atau pengalaman dengan teman-teman ketawa semacam. Kita santai aja. Justru mereka ketika kita tidak mempedulikan mereka, justru mereka masa oh, rugi. Karena antum peduli dengan sikap dia, itu berarti dia beruntung dia. Coba antum lihat. Antum cuek saja tidak merasa terganggu, bahkan kadang-kadang kita ucapkan assalamualaikum. Ada apa mas? Sesuatu yang aneh apa? Pasti dia kikuk. Tidak perlu takut. Karena saya sudah sering mempraktekkan. Ya, ya, ada sesuatu yang terganggu, kita tanya, ada masalah apa mas? Kan gitu. Ada yang mengganggu perasaan anda? Ya kan? Ada yang kurang enak? Silakan. Apa? Ditanya. Ada masalah apa? Ya kan? Jadi kita tidak perlu sungkan dan takut, tapi tetap saja kita upayakan dengan cara-cara yang sopan, sesuai kondisi orangnya. Kalau orang itu adalah sangat congkak dan sombong, kita katakan. Ada perasaan apa dalam hati Anda? Terhadap saya. Hah? Ada perasaan apa? Ya kan? Saya minta uang sama Anda. Saya menyikut Anda. Saya mengecek Anda. Kenapa Anda berbuat seperti itu? Saya mengganggu Anda. Ya kan? Kalau itu adalah orang-orang bodoh, Assalamualaikum Pak, gimana kabarnya? Ya kan? Akhirnya justru saya sering mempraktekkan hal-hal seperti ini ya, baik di bandara atau di mana-mana <laughs> kadang-kadang menjadi kikuk dan akhirnya di malah kadang-kadang dia uh, akhirnya membuka wacana bertanya dia Ustadz ini apa kenapa ya ada orang semacam memandangkan mana orang berjanggut tuh begini-gini akhirnya dia ya. akhirnya ingin tahu dan merasa bersalah akhirnya mencari apa menutup kesalahan dan Bercoba dia menuduh orang lain, orang lain memandang begini-begini. Disinilah kita jangan merasa terganggu dengan ejekan-ejekan itu. Ya, ketika belanja di pasar, ya akuan-akuan yang aja, ejek coba biasa saja. Harga barangnya di, ah, di, ditawar barang semacamnya. Jangan pedulikan itu ejekan, jangan pedulikan itu apa kedipan sama mereka. Biasa pura-pura kita tidak tahu. Karena kita tidak merasa rugi apa-apa, tidak merusak apa-apa kita. Justru mereka dengan tidak kita perhatikan mereka merasa apa? Kecewa. Merasa kecewa mereka. Justru kalau kita memperhatikan dan merasa tersinggung dan kita dapat menjadi panas dan itu yang mereka inginkan. Dan itu yang mereka inginkan. Nah, ini yang harus kita lihat bagaimana. Allah sudah sebutkan. Wa idza Jika lewat di tengah-tengah mereka, ya, mereka saling ejek, saling kedip mata, saling menengok semuanya, eh, tadi saya di pasar lihat orang begini, kayaknya dia kepala semangat sih, gitu kan. Kan ada sekarang tuh cerita dia semangat dan keluarga gitu. Ini diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kondisi mereka. Allah yang tahu apa tersembunyi dalam hati makhluk sehingga Allah bongkar itu apa? Segala yang busuk dalam hati mereka itu di Allah sebutkan di sini. Subhanallah subhanahu wa taala. Ini pertolongan Allah kepada orang beriman. Hal ini jangan membuat kita menjadi uh, apa namanya terganggu. Kemudian ini cerita juga dalam Sahih dari ketika orang-orang Quraisy berkumpul pada suatu hari di apa di dekat Hijr Ismail gitu ya. Mereka sedang bercerita Rasulullah SAW. Ha? Wa bainamam bidzalik ittala alaihi Rasulullah SAW. Ketika itu Rasulullah SAW muncul di hadapan mereka. Mereka lagi cerita-cerita nih menjengek dengan cerita mereka lagi gitu ya. Ketawa-ketawa Muhammad tuh begini gini ketawa-tawa pengikutnya begini. Pokoknya kan ada juga orang kadang-kadangnya cerita sama kelompok dengan menjengek gitu ya. Uh, dia ketawa-ketawa. Lalu Rasulullah muncul, tawa. Ya. Pala mamarobim ramazu bi ba'di qaul. Tak kala lewat di hadapan mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang mengejek kepada Rasulullah ya salah sama rot tiga kali wa qala lahum lalu Rasulullah menjawab kepada mereka ya masyarakat Quraisy amal ladzi nafsi biyadi laqad jitukum bidzabh wahai masyarakat Quraisy demi jiwaku yang ada di tangannya aku telah datang kepada kalian menjawab sembelihan artinya apa kalian yang masih tetap kufur akan mendapat azab dari Allah Subhanahu wa taala Katakanlah Rasulullah. itu bidabah. Eh? Qad Kau min menghadal mawqif. Ketika dikatakan itu mereka langsung apa? Tersentak. Ancaman begitu kalau bukan nabi tidak akan bisa mengatakan kalian akan binasa kalau kalian masih tetap dalam tingkah laku kalian. Kan itu maksudnya. Rasulullah SAW. Coba bayangkan Rasulullah SAW dalam keadaan lemah. Turun ayat terhadap Abilah. Terbat jadar Abilah. Karena Rasulullah SAW waktu itu tidak berapa orang. Itu kan awal-awal risalah turun. Ketika Rasul memanggil paman-pamannya masuk Islam, wahai pamanku, semuanya jeruk. Lalu bola mengatakan, Alihah jamak tanah, taballah. Dia kata Rasulullah SAW, binasa lagi Muhammad. Allah Rasulullah SAW dalam keadaan lemah waktu itu. Tapi Allah menjawab, tabat yada abi habim wa tabba. Ma'agna anhu ma'ahu wa ma Saya selamat talab wa amra'atu hammalatal hatab fi jidiha hablum min masad. Subhanallah. Ini pertolongan Allah kepada orang-orang yang beriman. Jadi dan masih banyak contoh-contoh ini uh, di antara tadi saya karena waktu ini sudah dibatasi tadi meminta mujizat dengan tujuan mencari kelemahan. Di antara mereka juga ejekan mereka kepada Rasulullah SAW yaitu Meminta kepada Rasulullah SAW itu mujizat yang dapat membuktikan kelemahan Rasulullah SAW dan ini bukan berarti Nabi, kan itu tujuannya. Seperti mereka meminta menjadikan Bukit Safa dan Marwah itu menjadi gunung emas, gitu ya. Itu mereka minta. Ya. Jadi mereka mengatakan, ya, juga mereka mengajak, Malah agar Rasul yakul ta'amu yamsi fil ar. Ini Nabi apa pula ini? Masak makan nasi dan juga berjalan di pasar-pasar. Jadi menurut mereka, Nabi itu adalah harus disinggah sana, hidup mewah, kaya raya, bukan seperti manusia biasa. Pergi ke pasar, beli ikan, ya kan tahu. Gitu. Juga makan dan minum. Menurut mereka Nabi itu adalah lepas dari kebutuhan semua manusia ini. Kan itu kata mereka. Itu anggapan mereka. Ya. Laula uzila malakun fayakunu ma'u nadhira. Kenapa tidak malaikat saja bersama dia? Suruh malaikat yang menakwat itu kata mereka. Ini ajakan mereka. Kan gampang. Au yalqa kanzun au jannah. Kenapa dia tidak diberi benda pembendaharaan yang kaya raya? Atau dia diberi kebun yang banyak? Ya pun Kenapa dia harus capek-capek cari rizki, ke pasar, jual beli? Ya kan itu maksud mereka ini. Kenapa susah-susah mencari makan? Kenapa kalau dia nabi, kenapa Allah tidak beli dia Pesawat peladang luas? Jangan ini, perkebunan luas, sehingga dari itu dia makan. Ya ini nanti dia bisa kos, apa, dan fokus dakwah. Nah, ini untuk mereka mengatakan. Jadi Rasulullah SAW hidupnya manusiawi biasa. Supaya membuktikan agama ini bukan hanya milik orang-orang yang kaya, orang mewah. Ajarannya adalah untuk semua orang. Kalau orang biasa bisa menjalankan agama, berarti orang yang lebih mewah bisa. Kalau tidak nanti mungkin umat Rasulullah ketika Rasul punya mewan harta benda yang banyak nanti umat malam tentu ya Rasulullah SAW bisa sholat malam begitu begitu uangnya sudah aman tidak mikir rezeki tidak mikir makan <laughs> bisa orang katakan demikian. Tapi Rasulullah SAW dengan sebab kekuatan itu tidak pernah membuat dia mundur dari dakwah, tidak pernah membuat dia mundur dari beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah bagi seorang dai prioritasnya adalah akhirat. Ya, tidak pernah kekurangan yang ada dalam diri Rasulullah SAW membuatnya enggan terlambat menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan kita yang punya motor, yang punya mobil? jangan Jangankan terlambat majelis salim, hadir ke Majlis salim saja sungkan. Ini ibrah bagi kita. Rasulullah SAW tidak pernah mundur. Kita mungkin di antara kita sekarang ini banyak yang lebih kaya daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebenarnya kisah Aisyah sampai dua bulan saja nggak makan Toh kecuali hanya korma sama air putih. Bayangkan, rumah beliau itu hanyalah 2 meter kali 2 meter. Kita sekarang. Nah, gimana? Kalau seandainya ukuran ketakwaan itu adalah kekayaan. Bukan. Rasul seolah orang hidup yang sangat sederhana. Tidak pernah menghalangi hal itu dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena banyak orang sekarang ini alasan malas hadir pengajian, oh, sholat malam, capek bekerja, oh, capek ini, waduh oh, istirahat sekarang dulu, kan gitu ya. Kita sering beralasan adalah capek dalam memenuhi kebutuhan dunia duniawi. Malas sholat malam, malas hadir pengajian, ya kan? Dan seterusnya. Subhanallah. Inilah ikhwan, sebetulnya banyak yang harus kita renungkan. Bagaimana para sahabat, demikian pula. Tidak pernah kekurangan yang mereka, kekurangan materi yang mereka alami itu sebagai untuk tidak mempelajari agama atau untuk mengamalkan agama, mengamalkan cara agama, apalagi berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan itu alasan. Baik. Karena kadang-kadang kita dalam berimpak ya nantilah kalau sudah gaji saya naik atau nantilah simpan saya <laughs> sampai sekian masih tunda-tunda gitu ya. Takut kita nanti ini SPP anak belum bayar dan seterusnya. Padahal kita tidak tahu ketika kita memberi itu adalah memanggil <laughs> rezeki. Maka setiap pagi malaikat turun dua orang mengatakan Allah maati mumfikan khalafa. Orang yang berinfak hari ini Allah beri ganti. Allah pasti ganti. Tak pernah Allah tidak mengganti. Ya kan? Waktu mumsikan talapa. Orang yang kikir tidak berimpak, hancurkan hartanya, kata malaikat. Ini malaikat mendapat. Tapi ganti berimpak 100 ribu hari ini, besok pagi dapat 200 ribu. Bukan dari segi jumlah. Tapi ganti yang paling unggul itu adalah keberkahan. Meskipun dalam saku uang 10 ribu, tapi nilainya sama dengan 10 Seandainya bapak punya uang 10 juta, tapi gigi sakit, kena paru-paru, istri kanker, dan semacam-macam penyakit, berapa tahan itu uang 10 juta, Pak? Satu minggu, habis. Oh, kantong, badan sakit, enggak eh, sakit, sehat, makan enak, semuanya. Kesehatan yang luar biasa. Ini berkah dari harta. Keberkahan cari. Ada orang beli mobil yang mewah, baru dibeli, langsung tabrakan hancur. Tapi ada orang beli sepeda butut, ya kan? Sudah ya di jalan rodanya itu goyang-goyang lutut kayak orang umur 60 tahun, tapi itu dibawa jualan-jualan basah. Tak pernah rusak. Apa yang membuat itu? Berkah. Itulah yang berkah, Kita selama ini memandang rezeki itu ada jumlahnya tapi tidak tahan lama. Ada orang dapat sedikit, tapi bertahan dan berkah. Nah inilah yang susah Pak. Yang diminta berkah, bukan jumlahnya yang banyak. Oleh sebab itu, yakinlah setiap apapun yang kita berikan, itu tidak akan pernah kita memberi yang berjanji membalas itu bukan orang miskin, bukan zat yang miskin, Allah yang maha kaya. Yang ketika membalas amal kebaikan bukan satu kali satu, satu kali berapa? Satu kali sepuluh, satu kali tujuh ratus kali lipat, bahkan tujuh puluh ribu, bahkan tujuh ratus ribu, dan dan berlipat-lipat ganda. Nah ini kita selama ini segera nggak tahu gitu ya, karena kita lebih banyak memfokuskan dari segi materinya. Banyak di sini di antaranya ada musawamat menawarkan kepada Rasulullah SAW ya, agar Rasulullah berhenti dari berdakwah ini seperti mereka tawarkan kalau engkau ingin jadi uh, presiden jadi di, jadi pemimpin Arab kami angkat sebagai pemimpin Arab kalau engkau ingin wanita tercantik kami pilihkan dari wanita Arab kalau engkau ingin jadi orang terkaya kami kumpulkan harta orang Arab yang penting kamu berhenti dari nah ini godaan ini bagi tokoh-tokoh politik ya bagi-bagi apa itu biasanya itu sudah kamu Jangan ikut-ikut ke sana, saya beri segini, apa kamu? Sudah. Kan gitu. Mau apa kamu? Dibangunkan rumah kamu. Belikan mobil. Subhanallah. Ini godaan ini ada di alam Rasulullah SAW. Bagaimana dengan kita sekarang, kaum muslimin? Ya kan? Kadang-kadang diberi beasiswa belajar ke Amerika, ke Australia, lalu berubah pendiriannya dari Islam. Subhanallah, angan rendah nilai agama di dalam kehidupan kita. Kemudian, mencela Al-Quran dan terusnya target ini sudah termasuk tadi termasuk musawamat eh, musawamat itu target yang musawamat itu begini katanya gini musawamat yang dilakukan oleh mereka itu musawamat itu tawar menawar maksudnya gini dia katakan kepada Rasulullah SAW Muhammad kamu itu pergi ke berhala kami satu kali kami juga pergi ke berhalamu satu kah? kali. bisa? Kami ucapkan kepada kalian selamat Idul Fitri, tapi kalian juga ucapkan kepada kami selamat Idul Itu. Kami bantu masjid, nanti kami bangun gereja, kalian juga. Teori ini dipakai sekarang dengan istilah toleransi. Umat Islam memiliki toleransi, tapi dalam batas-batas yang dibolehkan oleh bukan dalam masalah akidah. Akidah. Usman mengucapkan nah, itu bukan mereka tidak bertoleransi, tapi agama mereka yang tidak membolehkan. Tapi bukan berarti mereka tidak bertoleransi dengan seperti ini. Dalam mengukur hidup bertoleransi sama umat berbeda ada tapi aneh sebagian kelompok Islam ini. Dia menghabisi. Saya nggak pagi berpikir itu gimana. Kok bisa? Itu kan? Mau diundang ke gereja, ceramah di gereja, mengucapkan ini dan pokoknya membela non muslim mati-matian ketika orang Islam dijelek-jelekan. Nabi SAW ketika itu langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Lakum dinukum waliyadin dan juga kafirun la a'budu ma ta'budu wa la antum ta'buduna ma a'bud. Ini qul ya kafirun la a'budu ma ta'budu wa antum a'biduna ma a'bud. Katakan ya, ya kalau orang kafir itu maaf saya tidak menyembah apa yang kalian sembah. Kalian pun tidak berhak menyembah apa yang aku sembah kalau kalian belum masuk Islam. Tujuan mereka tadi kan gitu. Kami tetap dalam agama kami, nanti kami juga menyembah Allah. Ini nggak bisa dicampur adukan antara agama musyrik dengan tauhid. Nah ini tadi kalau kita bahas ini kan panjang masalah ini. Ini terjadi di masa salam dan juga terjadi di zaman sekarang ini. Kemudian tidak jasadi langsung menyakiti fisik Rasulullah SAW. Ini terjadi dan ini dialami oleh saudara-saudara kita sekarang di Birma, dialami oleh saudara kita di di apa di Afrika Tengah Afrika Tengah dan seterusnya ya dengan menyiksa seperti Bilal, seperti Ammar bin Yasir, itu mereka siksa fisiknya, bunuh dan semacamnya, intimidasi secara fisik, mental semuanya. Ini dialami oleh sahabat. Namun pelajaran yang kita ambil di sini, itu tidak pernah membuat mereka suka keimanan. Wah, itu pedang di leher mereka. Subhanallah, saya melihat sebuah video di Afrika Tengah itu, Pak. Orang Islam dibariskan, ini ada galian kuburan gitu ya, lobang yang sudah itu disembelih satu-satu. Mereka ngantri, Pak. Ngantri disembeli oleh orang-orang Nasara. Apa yang membuat dia situ? Nah, dia pindah, perlu dia mau pindah agama. Subhanallah. Itu kematangan iman yang luar biasa. Nyaksikan temannya di hadapannya dia. Bagaimana yang saudara-saudara kita diberi? Demikian pula. Mereka disiksa, ada yang dibakar, ada yang macam-macam. Hal itu tidak pernah mereka mau keluar dari Islam. Harga mati bagi mereka keimanan. Karena bagi mereka dunia ini singkat. Ya, tetapi akhirat adalah hal yang kekal. Penderitaan di dunia tidak akan ada sedikit pun bila dicelupkan ke dalam surga. Makanya sebutkan dalam hadis, didatangkan dengan orang yang paling menderita hidup di dunia, lalu dicelupkan Allah SWT ke dalam surga sebentar saja. Hal ra'aita ba'bu'san Apakah engkau pernah menderita, mengalami kesedihan sekali sedikit pun? Lupa nikmat yang pernah menderita selama itu lupa. Nggak pernah ya Rob, dia di dunia orang yang paling tersiksa dan menderita. Tapi hanya di Masukkan ke surga sebentar, lalu ditanya Allah Subhanahu wa taala, "Apakah engkau pernah menderita?" Tidak pernah. Lalu sebutkan al hadis itu, didatang kepada orang yang hidupnya senang tentram mati dicelupkan satu celup ke dalam neraka lalu ditirakan. haraita khairan qat apakah engkau pernah mengalami apa namanya eh, kebaikan dalam hidupmu Dikata enggak pernah Marah itu qattun. Padahal selama di dunia hidupnya itulah. Enggak ada bandingan penderitaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat itu enggak ada bandingan. Nah, itulah yang membuat mereka itu ya, kekuatan iman mereka sebagaimana alami oleh para sahabat kita tidak pernah bergeser sedikit pun keyakinan dari apapun yang dihadapkan kepada mereka. Ini keistokaman mereka dalam beriman. Uh, kemudian takzim wali dan seterusnya masa ini banyak nih banyak ngazab-ngazab ini banyak contohnya Bilal, Yasir dan seterusnya. uh, kemudian eh, orang-orang lemah hmm, banyak di sini faedahnya karena waktu saya diburu ini. Ya. Kemudian uh, terakhir yang kita adalah baikot Ini baikot yang pernah tiga tahun Rasulullah SAW di baikot tidak boleh jual beli, tidak boleh apa-apa dengan orang Rasulullah SAW. Dan yang ikut di dalam syu'ab, dalam kompu, eh, apa, tempat yang dikepung Rasulullah SAW tidak boleh jual beli itu, termasuk keluarga-keluarga Bani Hashim yang tidak beriman sekalipun, termasuk Abu Talib. Ikut menderita bersama Nabi SAW. karena sudah bikin perjanjian yang digantung di Ka'bah, tidak boleh menikah, tidak boleh memberikan apa apa pun saja. Ya, tidak boleh jual beli, tidak boleh apa. Sampai dicerita dalam kisah itu Rasulullah SAW apa? Sampai para sahabat pun memakan daun kayu. Bahkan di antara sahabat dan mengatakan ketika dia uh, buang air kecil malam, tahu terinjak sesuatu oleh dia di atas di bawah telapak kakinya dimakan oleh dia karena lapar itu. Dan dia tidak tahu apa yang dia makan sampai hari ini katanya. Sampai di antara mereka ada yang makan kulit-kulit binatang. Kulit binatang itu mereka taruh di atas pasir yang panas, lalu mereka apa haruskah lalu disiram dengan lalu mereka makan. Itu penderitaan dia rasakan dalam bertangan iman mereka. Saya kira di antara kita belum pernah sampai mendekati apa yang dialami oleh Rasul para sahabat dalam mempartakan imannya. Apakah kita tidak bersyukur sampai di mana ibadah dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini hanya diejek sedikit oleh tetangga dan seterusnya kita merasa sudah tidak kuat lagi menjalankan ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang dapat kita jelaskan walaupun sebetulnya banyak poin-poin yang memang kita uh, lewati ya. Tapi poin-poin penting insya Allah yang kita sebutkan uh, karena ada waktu tanya jawab kami persilakan ya untuk uh, ada jika hal yang bisa kami jawab kami akan jawab. Ya, yang tidak kita undur jawabannya atau ditanya kepada ustaz yang lain. Demikian.